Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal al Fauzan asbahullah yang punya kitab disimak baik-baik karena kitab ini kitab bagus sekali mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah beberapa lembar lagi akan selesai kitab ini. Dan berikutnya nanti Insya Allah kita akan masuki kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Shalih fauzan Insya Allah taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 113 cetakan kami. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi Bagian atas kematannya ya, setelah menyebutkan tentang lafaz yang umum, khusus, perintah dan larangan, kemudian beliau menyebutkan situ ayat la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi Nah, tanzilum min hakimin hamid. Artinya, Al-Qur'an Karim tidak ada kebatilan ya yang mampu mendatanginya. Tidak dihadapannya, tidak apa? Tidak pula di belakangnya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada satupun kebatilan yang mampu masuki Al-Qur'an Karim. Kalaupun ada orang memalsukan pasti apa akan terpatahkan ketahuan oh ini palsu. Al-Qur'an. Hati-hati jangan sampai nah barakallahu fikum Nah, ada ayat yang palsu antum nggak tahu, jangan sampai. Nah, karena benar-benar terjaga ya. Benar-benar terjaga. Kita lihat Nah bawahnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan Innal ladina kafaru bidzikri lamma ja'ahum Wa innahu lakitabun aziz Sesungguhnya orang-orang Yang mereka kubur Terhadap Al-Quran tatkala datang kepada mereka Wa innahu lakitabun aziz Sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia Al-Quran Karim datang dari siapa? Datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Karim kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi yaud. Itu kaidahnya sudah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala diawali dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nanti di akhir zaman para penghafal Al-Quran di akhir zaman nanti eh, akan cabut semuanya dari dada-dada penghafal Al-Quran. Enggak ada lagi penghafal Al-Quran nanti di akhir zaman. Enggak ada lagi. Paham ya? Kemana? Siapa yang mencabut tadi? Siapa yang mencabut tadi? Siapa? Allah Subhanahu wa taala cabut. Paham ya? Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Allah taala ucapkan, kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Na'am barakallahu fi. Kita lihat sini. Ya'ni mani'ul janib la ahad yasilu ilaihi bitaghyir. Nah, maksudnya apa? Dari satu sisi aja berarti terhalang-halangi. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Al-Qur'an untuk mengubah ditaghyir, Tidak ada yang mampu. Ada dikit aja mau diubah, Nah, barangkali fikum langsung ketahuan. nah. surat apa, Bang? al Imran ayat berapa? 51. Atau surat apa itu yang katanya mau diubah katanya? Ketahuan. Paham ya? Nah, kalau fikum Al-Qur'an itu udah jamin sudah. Maksum Alif lam mim. Eh? Nah, ambar barakallahu fikum la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Paham ya? Terjaga Al-Qur'anul Karim. Naam. Hadis qudsi masih mungkin dipalsukan hadis kutsi ya. Tapi kalau Al-Qur'an enggak akan mampu. Enggak akan mampu memalsukan apa? Al-Qur'an. Kita lihat, la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi hakimin hamid. Nah, tidak ada yang mampu kebatilan mendatangi dari depan maupun dari belakang. Nah, tidak mampu. Laisa qablahu syai'un yuk nam yukadzibuhu wa la ba'dahu syai'un yukadzibuhu. Tidak ada sebelum sesuatu yang mendustakannya, tidak pula sesuatu yang setelahnya mendustakannya. Enggak ada. Tanzilu min hakimin hamid. Benar-benar turun dari siapa? Dari zat yang maha bijaksana. Zat yang maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa Allah jalla wa ala fal Quran munazzalun ghairu makhluk penting ini maka Al-Qur'an diturunkan bukan makhluk ingat perjuangan perjuangan Imam Ahmad bin Hambal eh? beliau saat itu memperjuangkan apa memperjuangkan Al-Qur'an ini di zaman yang khalifahnya pemimpinnya jahatnya luar biasa beliau diadu domba oleh pemimpin oleh penguasa waktu itu hingga beliau diseret ke penjara dicambuk, siksa, pingsan gara-gara apa? Gara-gara fitnah di khalqil Quran. Bayangkan itu. Nah, diadu domba sama salah salah satu orang namanya siapa namanya? Musuhnya Imam Ahmad. Siapa namanya? Ma'ruf. Nah, diadu domba, ditahrish, akhirnya termakan subhat pemimpinnya, khalifahnya. Nah, karena pemikirannya pemikiran Jahmiyah orang tersebut. Ah, Siapa? Siapa? Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu musuh bebuyutan Imam Ahmad. Sama-sama Ahmad juga namanya. Teman ini musuh ini. Ahmad bin Abi Duat ini. Paham ya? Nah, memperjuangkan Al-Qur'an Karim. Bayangkan itu. Sambuk di penjara, pingsan, bangkit lagi Al-Qur'an kalamullah khair makhluk. Masya Allah. Kita lihat ayat yang berikutnya yang disebutkan dalam dalam apa dalam matan atas itu wa qalu ta'ala kul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira perhatikan tantangan sangat luar biasa ini tantangan Allah taala menantang mereka katakan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul enggak sembarangan jin dan manusia berkumpul banyak atau tidak banyak profesornya dokternya semuanya taruhlah berkumpul semuanya ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini. Bagaimana? Mampu atau tidak? La Nabi mithlihi Niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka saling bahu membahu, tolong menolong, enggak akan mampu. Boro-boro satu Al-Qur'an. Tantangan yang lebih ringan dari ini adalah itu pun enggak mampu. Paham ya? Kalau ini kan Al-Qur'an utuh. Nah, tantangan yang sebelum yang sebelum sebanyak ini dalam artinya tantangan yang lebih rendah aja mereka nggak mampu ya nggak nah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah kalau kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah SAW datang kalau satu surat aja mampu nggak kira-kira satu surat nggak mampu satu surat aja nggak mampu apalagi satu Al-Qur'an itu tantangannya bukan satu orang dua orang profesornya dokternya Bukan profesor dari kalangan manusia aja, jin pun juga ditantang gitu loh. Mampu gak kira-kira? La Nabi mislihi walau kana ba'dun ba'dun dhahira. Enggak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Contohnya satu contoh aja. Musailima al-Kadzab. Paham ya? Yang aku nabi, itu aja pengennya menandingi. Tadi malam turun wahyu kepadaku katanya. Dibacakan ayat-ayat yang dia nah barakallahu fikum bikin-bikin rekayasa. Langsung Abdullah bin Amr bin as mengatakan, "Aku justru semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzab." pendusta. Bayangkan, nggak bisa barakallahu fiik. Naam. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tsabahullah, bagian bawah itu syarahnya. Lamma anzalallahu ta'ala al-Qur'an takallama al-a'da wal kafarah. Tatkala Allah telah turunkan Al-Qur'an, mulai berbicaralah musuh-musuh Allah dan orang-orang kafir. Qalu seraya mereka berkata, "Inna hadzal Qur'ana asatiru awwalin iktatabaha." Bayangkan ini. Sesungguhnya Al-Quran ini hanya lembaran-lembaran dongeng, cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Eh? Yang apa? Yang dibikin-bikin. Bayangkan ini, Al-Quran dibilang dongeng, dibilang kisah. Yakni akhbarul umam al-madiyah. Al-Quran itu cuma sekedar kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu. Kata bahwa Muhammad, yang nulis Muhammad. Eh, ngejek. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu yang nulis Muhammad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Padahal diancam ya. Ancamannya apa kemarin? Neraka apa? Neraka sakor, bukan sembarangan neraka sakor itu ngeri. Neraka sakor tempat manggan manusia. Eh, kalau sudah masuk dalam neraka sakor, la tubqi wala tadar. Enggak menyisakan, enggak meninggalkan. Dipanggang situ. Ada penjaganya enggak? Ada penjaganya bukan satu bukan satu malaikat, dua malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada sembilan belas penjaga. Bayangkan itu. Nah, itu untuk siapa? Untuk orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia in hadza illa qaulul bashar katanya. Al-Qur'an itu cuma ucapan manusia katanya. Kata kata orang-orang kufar yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Al-Qur'an bikinan Muhammad Al-Qur'an itu katanya. Sa'usnihi saqar. Aku masukkan dia nanti dalam neraka saqar. Wa ma adraka masakor? Kamu tahukah apa itu neraka saqar? Hah? la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar tidak menyisakan tidak meninggalkan tempat manggang manusia alaiha tis'ata asyar di atasnya ada 19 penjaga surat apa ini ingat enggak antum alaiha tis'ata asyar ingat ah hafid uh. Ah. surat apa ingat enggak In hada illa qaulul bashar, sauslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubghi wa la tadar, lawahatul bashar 'alaiha 19. Sudah ketemu? Hah? Surat apa? Ayo, belum? Labas. Antum? Belum juga? Ayo, antum, antum, antum ah. Udah hafalannya, udah hafalan antum. Belum hafal? Belum enggak tahu ya ba'as. Antum, antum. Surat apa itu? Al-Muzam? Bukan. Kalau nak ikut anak itu harus kokoh itu ya. Nah, al Muzamil bukan. labas, <laughs> ba'as. Apa? Surat apa? al mudathir Paham ya? Nah, dekatnya Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Jangan sampai lupa ya. Nah, dikondisikan. Dikit lagi. Barakallahu fikum wasara yaqra'uha 'alaikum. Kemudian setelah ditulis oleh Muhammad, barulah Muhammad bacakan kepada kalian dongeng tadi kata mereka. Mana zala 'alaihi syai'un minallah, innama hiya asatir katanya. Tidak ada sesuatu yang Allah telah turunkan enggak ada. Itu cuma lembaran-lembaran, dongeng. Wal akadzib cuma dusta-dusta itu loh. As-sabiqah dusta-dusta terdahulu, yusamunaha asatir yang mereka menamakan asatir teman dongeng. Paham ya? Nam dongeng kisah-kisah terdahulu bohong itu loh maksudnya. Paham ya? Nam barakallahu fikum asatir itu lembaran-lembaran. Paham ya? Berisikan dongeng-dongeng tentang tentang umat-umat terdahulu kata mereka. Wa ba'dhum qol sebagian mereka yang mengatakan hadir Quran eh, syi'run. Al-Qur'an ini pantun katanya. Al-Quran dibilang pantun, bayangkan. Eh? Masuk enggak? Enggak masuk akal. Al-Quran dibilang pantun gimana? Kalau pantun orang bisa bikin, kan nyontoh. Tapi ini nggak bisa gitu loh. Nah, kita lihat sini. Wa ba'dahum qal sebagian mereka mengatakan innahu sihrun. Nah, tambah parah lagi ini. Al-Qur'an itu sihir katanya. Allahul musta'an. Al-Qur'an dibilang sihir. Allahul musta'an. Wa qalu wa qalu mereka mengatakan mereka mengatakan banyak perkataan mereka. Wa ba'dahum qal sebagian mereka mengatakan lau syi'ta. Naam atau lau syi'tu la anzaltu mislama anzalallah. Bayangkan gayanya ini lihat nih. Eh, Antum lihat gayanya ini. Ada di antara mereka mengatakan, "Kalau aku mau, aku akan nurunkan seperti apa yang Allah turunkan," katanya. Allah mustan. Hati-hati ini ya. Ini parah juga ini ya, yang yang terakhir ini ya. Ada orang yang mengatakan, "Kalau seandainya aku mau, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan." Ingin nandingi. Nandingi Al-Qur'an. Al-Quran ditandingi. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak nandingi Al-Quran? Bisa nggak Al-Quran ditandingi gitu? Bisa nggak? Enggak bisa. Bukan hanya enggak bisa, enggak mungkin. Enggak mungkin barakallahu kalafik Naam, kita lihat sini. Wa qalu mereka mengatakan innal Qur'an laisa min indillah. Bayangkan ya Allah musta'an. Sesungguhnya Al-Qur'an bukan dari Allah taala katanya. Al-muhim yang paling terpenting annahu min indi Muhammadin wa wasafuhu bihadhil awsaf. Allah musta'an. Yang paling terpenting mereka itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa? Al-Qur'an muncul dari sisi Muhammad Paham ya? Mereka mensifatinya dengan sifat-sifat ini. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia, tuduhan yang tidak apa? pada tempatnya Allahul musta'an. Qaulul Muhammad, ucapan Muhammad, in hadza illa ifkun iftarah wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Tidaklah ini Al-Qur'an melainkan kedustaan yang dibikin-bikin kaumnya yang lain menolong dia. Tuduhan ini. Paham ya? Kaumnya menolong berbuat dusta ini loh, tuduhan. Sungguh mereka telah mendatangkan kedoliman dan juga dosa. Wa qalu mereka mengatakan asatirul awwalin iktatabaha tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan itu hanya lembaran-lembaran dongeng orang-orang terdahulu yang ditulis oleh Muhammad yang dibacakan kepadanya. Nah ya, pagi dan petang Allah musta'an tuduhan yang sangat Allah musta'an tidak apa pada tempatnya. Yang terakhir tahaddahumullah jalla wa ala faqal. Kemudian Allah Taala Allah Taala tantang mereka, tahadda tantangan. Allah Taala Allah Taala tantang mereka faqal. Seraya mengatakan madum tum taqulun. Ini maknanya madum tum taqulun selama kalian mengatakan inna hadzal qur'an min indi Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an ini datang dari Muhammad wa innahu min kalamil bashar sesungguhnya Al-Qur'an ucapan manusia wa Muhammad basharun mislukum sedangkan Muhammad itu manusia seperti kalian wa hadzal Qur'an mukawwanun min huruf wa min kalimatin wa min ayatin min lughatikum allati tatakhatabuna biha sedangkan Al-Qur'an ini eh, disusun dari huruf-huruf tersusun pada padanya kata-kata dan juga terdiri padanya ayat-ayat eh, dari bahasa kalian yang kalian berbicara dengannya Eh? Famadum dumtum selama kalian mengatakan inna hadal qur'an min kalamil bashar, eh, selama kalian mengatakan sungguhnya Al-Qur'an yang ucapan manusia, tahaddahumullah an ya'tu mislih. Simak kitabnya kalau punya kitab simak kitabnya. Eh, jangan nyimak di bawah meja, nyimak apa di bawah meja ya. Kondisikan. Nah, barakallahu fiik. Simak baik-baik ini. Seru ini pembahasannya ya. Eh, na'am. Selama kalian mengatakan seperti itu, Namu antum bashar pada kalian juga manusia bal antum afsahul bashar fi waktikum. Bahkan kalian itu ya, kalian orang-orang kufar Quraisy atau yang semisalnya, kalian itu di waktu zaman kalian itu orang yang paling afsah, paling fasih uh, ungkapannya atau ucapannya hatu mithla Al Quran datangkan yang semisal Al-Qur'an ini tahaddahumullah Allah telah tantang mereka an ya'tu mislih untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an bayangkan itu Allah Allah Ta'ala tantang mereka untuk mendatangkan apa? Yang semisal Al-Qur'an. Falam yastati'u mereka enggak mampu. Ini lihat ayatnya ini dihafal ayatnya ini ya. Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan Nah, kalau seandainya berkumpul jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun mereka saling apa? Zahir, saling ta'awun. Eh, saling tolong menolong bahu membahu, nggak akan mampu. Paham ya? Nggak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Allah musta'an. Wallah alam bisawab ini yang bisa Anda baca karena panjang lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.